isuk umun-umun satijo wis wat-wet ngobahake sapune ning sisihe omah sing mepet kuburan ngarep balai desa jebule dekne nemu ali-ali ali-ali ning sapa iki nalika nyapu meh ngrampungake tugase mripate wong lanang duwe anak siji ki nemokake barang ngilap menceret sing jelas yo kuwi ali-ali. Satijo gosok-gosok barang sing katone aji mau ngangge driji tangan tengene. Wah, sacae pancen emas tenan iki. Kandhane meneh karo ngluluh mlebu omah. Sedina nganti wengi truse satijo bola bali mas pada aki ali-ali sing mentas ditemokake mau Kono ora sabar dina sisuke ali-ali mau digonyang toko mas sing pating trecek ning kios ngarep pasar mas napa leres niki mas to oh inggih pak semaure sing jaga toko perhiasan Umami dipun sate ngaten kajeng pinten nggih. Sing ngadep toko meneng sedelok, emas ditimbang meneh karo bisik-bisik menyang wong lanang enom. Mbok menawa wae juragan toko ta sak ora-orane, wong wis pinercaya mandhegani toko laris manis kuwi. Paling awis kula wantu numbas semas jenengan iki 750.000 repis, Pak. Mboten purun sayuta setengah to. takoni satijo sakepetuki dheweke angger muni tok soal orang ngerti regani mas babar pisan hali ali apik kaya iki lagi wae sepisan weruh nggih mboten dugi regi semanten pak wong sate kula mawon mboten ngantos sak yuta kok nggih ampun nek ngoten kula tak mlampah-mlampah rumiyin Satijo banjur ninggalake toko Mas kuwi. Sepeda pancale digawa ngalor tekan ngarep toko Mas siji meneh. Satijo nakokake, "Paling awis Mas niki kula aji 300.000, Pak." "Nggih mboten angsal lho, Pak. Niki Mas murni lho. Asli yo kados menapa tetep mboten pajeng langkungi 300, Pak." Satijo isih wel ngecolake duweke. Mula ali-ali disai meneh digawa mulih. Bojone ora diwuruhi bab ali-ali temon mau. Mula nalika dina sesuke Satija dolan nyang omahe Mardali tangga Radoh sing wedok tetep ora ngerti bab ali-ali mau. Thank Satijo lumaku menyang omahe Marbali bener wayahe magrib tekan bruk wetan omah gumleyang kaya selendang warna putih gegiri silan garai jantunge Satijo kaya mandek-mandeka Ngerti tumlayanging selendang putih kuwi mau. Ambuh kepriye mulo bukane selendang mau gubet awake satijo. Sepeda sing dipancal ambruk dekne tiba klumah jungkel nyosor lemah. tuh -tuh. Ari-ari biji balekake, yen ora kok bakal mati. Keprungu swara kaya mengkono. Wulu jitoke satijo ngadeg kabeh dilalah jegegrek wong gedhe dhuwur ireng matane abang loro mencorong mandeng satijo mergo wedi satijo lumayu mulih menyang panggonan omahe Banjur kedadian kuwi diceritake Kaji Asit. Kaji Asit sorene kandha yen Satijo supaya mbalekake ali-ali mau menyang panggonan kang nemokake sadurunge. Ali-ali banjur dibalekake menyang panggonan. Lagi wae diseleh, ali-ali kuwi ilang musno tanpa tilak. amit-amit muga-muga aku ora mranggoli kedadian aneh sing meh gondol nyawaku iki. Itulah cerita dicilakani dedemit bersama tim Cimat. cerita misteri persembahan dari tim Jimat ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dengan judul Wewe Gombel Aku Haris. Ini adalah pengalamanku saat menikmati liburan bersama keluarga di villa yang ada di Batu Malang. Saat itu aku dan keluargaku mengendarai mobil menuju ke puncak. Kebetulan saat itu sudah tiba waktu maghrib. Kebetulan saat itu jalanan tampak sepi. Dari luar jendela aku melihat sosok wanita yang mengikuti mobil kami. Aku yang saat itu masih kecil berkata kepada bapak. Pak, Mbak Iku kok nggak ikut ke mobil kita ya? Kasihan tuh Pak harus berlari-lari kayak gitu. Bapakku terlihat bingung. Kamu iki ngomong apa Kamu ini ngomong apa Toris? Mbak yang mana? Lawang nggak ada siapa-siapa gitu loh. Suasana kembali hening. Lalu ibuku berkata, Nah, kata ibu. Aku pun menuruti perintah ibu dan bergegas ke pangkuannya sampai aku tertidur pulas. Selepas isak kami akhirnya sampai di villa. Kebetulan villa itu terletak di tengah kebun yang dikelilingi oleh rimbunya pepohonan. Saat masuk ke dalam villa, aku kembali melihat sosok wanita tadi tampak terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Namun aku tak menghiraukannya dan segera berkumpul bersama keluarga di dalam. Setelah menata barang-barang kami mempersiapkan diri untuk makan malam. Bapak dan ibu sudah berkumpul di ruang tamu sambil menyiapkan hidangan. Ketika aku akan makan, sekelebatan aku melihat sosok wanita aneh yang menatapku dari atas pohon sambil tersenyum. Aku melambaikan tangan ke wanita itu dan membalas senyumannya. Kedua orang tuaku mulai curiga. Kamu melambaikan tangan ke siapa, Riz? Itu Pak. Sama mbak yang ada di pohon. Bapak dan ibu segera menoleh ke arah pohon yang kumaksud, tapi tidak melihat siapapun di sana. Hah? Kamunya dada saja, nak. Nggak ada siapa-siapa di sana. Mungkin Haris kecapean, Pak. Makanya dia berhalusinasi. Sebentar lagi kamu istirahat aja ya. Kami menyelesaikan makan malam. Sebelumnya Bapak sempat berpesan kepadaku. Ingat, Riz, setelah ini kamu istirahat di kamar, jangan keluar. Bila kamu mau pesan sesuatu, bilang ke bapak atau ibu ya. Aku hanya mengangguk. Padahal aku masih ingin menikmati suasana di sekitar villa dan masih penasaran dengan siapa sosok wanita yang ada di pohon. suara nyanyian dari wanita yang mengusik telingaku. Tapi tidak jelas apa yang dia nyanyikan. Bahasa yang dipakai juga aluran nada yang terdengar aneh. Aku segera membangunkan ibu. bangun bu. Haris dengar suara nyanyian. Ibu dengar gak? Ibuku terbangun dan mengucap matanya. Siapa, Tona? Siapa yang nyanyi malam-malam begini? Itu loh Bu, suaranya dari luar. Perasaan kamu dari tadi kok bertingkah aneh ya? Ada mbak-mbak di atas pohon, sekarang ada yang nyanyi. Tata ibu seolah kesal dengan tingkahku. Beneran Bu, tadi Haris dengar ada suara orang nyanyi dari luar. Aku berusaha meyakinkan ibu. Sudah, sudah. Ibu buatkan susu. Tapi situ kamu tidur lagi ya. Ibuku segera membuatkan segelas susu hangat dan aku pun kembali terlalu. Oh, Keesokan paginya, aku dan anggota keluarga lain yang nginap di villa tengah menikmati sejuknya udara di puncak. Kebetulan aku dan Sinta sepupuku sedang bermain di luar di sekitar villa. Tak terasa kami bermain hingga sore hari. Ketika memasuki pukul 5 sore, kami akan masuk ke dalam villa. Sebelum masuk aku tergoda oleh pohon mangga yang sedang berbuah di pojok villa. Tiba-tiba Sinta berkata, Wis, sana yuk. Lapangannya banyak banget. Kayaknya manis tuh. Ayo kita ambil. Aku juga tergiur dengan buah mangga itu. Sebentar, Sin. Aku cari batu dulu. Pohonnya tinggi banget soalnya. Sinta bergegas ke arah pohon dan aku pun berhasil mengumpulkan beberapa batu. Sinta, ini batunya. Ayo kita limparin pohonnya. Melihat Sinta sedang diam terpaku di depan pohon mangga. Pandangannya mengarah ke atas pohon dan dia tak menjawab dan berkata sepatah kata pun. Aku bergegas menghampirinya dan kulihat mulut Sinta terbuka lebar. Kamu kenapa, Sin? Ini batunya sudah siap. Lagi-lagi Sinta diam tidak memperdulikanku. Aku segera melihat ke atas pohon dan astaga, Aku melihat dengan jelas sosok wanita berambut gimbal dengan seringai senyum yang menakutkan. Tangannya terlihat kurus dengan kuku-kuku yang panjang dan tajam. Kedua payudaranya terlihat besar dan menjuntai ke bawah. Kulitnya pucat tampak kebiruan. Awalnya aku sama seperti Sinta, hanya diam terpaku memandangi sosok makhluk menyeramkan itu. Namun entah kena di depan pohon mangga. Aku menangis histeris. Para anggota keluarga yang melihat segera memanggilkan kedua orang tuaku. <laughs> Tolong, Sita! Aku menjerit ketakutan. Bapak ibuku datang dan semuanya berkumpul di ruang tamu. Bapak segera memelukku. Tenang, Riz. Tenang. Ada apa? Kenapa kok kamu menangis seperti itu? Aku segera menceritakan apa yang kualami dan setelah itu Ayah Sinta langsung keluar ke pohon mangga. Sungguh aneh. Sinta sudah tak tampak lagi di bawah pohon. Akhirnya semua orang yang menginap di villa mencari keberadaan Sinta, namun tak kunjung membuahkan hasil. sudah berjalan dua hari, Sinta masih belum ditemukan. Ayah dan ibu Sinta sangat sedih kehilangan putri kesayangannya. Bapakku mengambil inisiatif untuk meminta bantuan warga sekitar. Salah seorang warga mengantarkan bapak ke kediaman Ustadz Ismail, salah satu tokoh masyarakat di wilayah itu. Setelah memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sang ustadz pun menjelaskan. Masya Allah. Adik Sinta ini saat ini tengah dibawa oleh makhluk yang disebut Wewe Gombel. Seketika itu bapakku dan orang tua Sinta terlihat sok. Apakah Sinta masih bisa diselamatkan Pak Ustadz? Iya, tapi harus segera. Kalau tidak adik Sinta tidak akan bisa kembali lagi. Tolong kami Pak Ustadz, tolong selamatkan putri kami. Tenang Bu, insya Allah saya akan bantu. Mari kita segera ke lokasi. Tidak berapa lama Ustadz Ismail diiringi oleh seluruh anggota keluarga dan para warga bergegas menuju pohon mangga yang dimaksud. Ustadz menyuruh kami semua untuk tenang dan melantunkan zikir. Kemudian Pak Ustadz segera memejamkan mata dan membaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu, kami pun disarankan untuk membawa peralatan dapur seperti panci, wajan, piring, dan memukul-mukulnya agar bersuara. segera berpencar ke berbagai penjuru sambil memukuli peralatan dapur. Hani juga meneriakkan nama Sinta agar anak itu segera ditemukan. Tepat pukul 6 maghrib, Ustadz Ismail menyatakan bahwa Sinta sudah kembali. Ayah dan ibu Sinta merasa lega, begitu juga aku, keluargaku, dan para warga. Lantas sekarang Sinta ada di mana Pak Ustadz? Hari ikut saya. Ustadz Ismail berjalan masuk ke dalam villa hingga ke area dapur. Sungguh di luar dugaan, kami melihat tubuh Sinta berada di balik tabung gas LPG. Badannya terlihat basah kuyup setelah seharian tertidur. Akhirnya Sinta tersadar, namun gadis ciri itu masih tidak bisa berbicara. Tenang, Pak. Adik kan Sinta masih belum bisa bicara karena dia telah memakan makanan dari wewe gombel itu. Tutur Ustadz Ismail. Setelah itu Pak Ustadz memberikan air kelapa muda yang sudah diberi doa dan meminumkannya ke Sinta. Perlahan Sinta mulai dapat berbicara. Kemudian gadis ciri itu menceritakan bahwa ketika dia berada di bawah pohon mangga, Wewe Gombel itu segera mengusap kepala Sinta dan membuatnya tak sadarkan diri. Setelah terbangun, Sinta mendapati dirinya berada di sebuah gubuk yang kotor dan penuh tulang belulang manusia. Wewe Gombel itu mengajak Sinta bermain dan menari-nari bersama. Saat Sinta kelaparan, makhluk itu memberikan makanan yang lezat dan kembali tertidur sambil menangis saat terdengar suara ribut sambil memanggil-manggil namanya. Kami semua merasa bersyukur karena Sinta dapat kembali dengan selamat. Sampai saat ini aku masih percaya bahwa makhluk bebek gombel itu memang ada dan bagi yang memiliki anak kecil selalu awasi anak Anda. Jangan biarkan mereka bermain sendirian di luar rumah sewaktu maghrib. Salam Cilatres, salam misteri.